minggu yang lalu pada hari Selasa yang lalu sudah disampaikan tentang kendala-kendala dalam mencari ilmu ini. Kendala yang ketujuh Ustaz, yaitu al-uzuf. Pada hari ini akan membahas apa nih Ustaz? Iya, pada hari ini kita masih akan membahas hal yang berkaitan dengan kendala dalam mencari ilmu.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 Alhamdulillah pada pagi ini Allah kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang al muawiqat fi talabil ilm eh, beberapa kendala di dalam mencari ilmu sudah tujuh poin yang kita bahas ya nah sekarang masuk kepada poin berikutnya yaitu poin yang ke-8 di antara kendala yang paling besar di dalam mencari ilmu yang menyebabkan nanti kita malas ya mencari ilmu adalah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Dosa penghalang bagi seluruh kebaikan apapun kebaikan tersebut dan dosa ini menyebabkan pertama kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan itu bisa terhenti akhirnya malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan dan lebih malas lagi melakukan kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan. Kedua, kecenderungan hati orang-orang yang bermaksiat akan selalu ingin melakukan kemaksiatan lainnya yang belum dilakukannya. Itulah yang terjadi pada diri orang-orang yang melakukan kemaksiatan Termasuk salah satu di antara kebaikan Yang bisa terhalang karena dosa adalah kebaikan berupa mencari ilmu Kita sudah sering jelaskan bahwa mencari ilmu itu kebaikan yang luar biasa. Ilmu itu kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika menjelaskan sebuah doa dalam Al-Qur'anul Karim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia Berikan juga kepada kami kebaikan di akhirat Dan jagalah kami dari api neraka Beliau Imam Sufyan Athauri rahimahullah menyatakan Fadhakal ilm Itulah ilmu Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat Dan perkara yang bisa menyelamatkan seorang dari api neraka adalah ilmu karena ilmu itu sumber segala macam kebaikan Ilmu itu perkara yang bisa melahirkan iman Melahirkan takwa Melahirkan amal soleh Mengundang turunnya hidayah Mengundang turunnya rahmat Mengundang turunnya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana keterangan-keterangannya sudah kita jelaskan pada masa yang lalu ya Iman lahir dari ilmu Semua lafaz iman Di dalamnya terkandung ilmu Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ladhina aman wa amilus solihat Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh Maksud beriman di sana iman yang dilandaskan pada ilmu Iman yang lahir karena ilmu Makanya dalam setiap lafaz iman dalam Al-Quran Di dalamnya sudah terkandung ilmu kita juga pernah membahas ucapan Abu Darda radhiyallahu an, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman." Kamu tidak bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Jadi takwa lahir karena ilmu, ya. Nah, jadi dari ilmu ini lahir berbagai macam kebaikan. Ya iman, ya takwa, ya amal soleh. Sebab amal soleh adalah amal yang merupakan aplikasi dari ilmu pengamalan dari ilmu yang bersumber dalam dari Quran dan Sunnah itulah amal soleh eh. ilmu bisa mengundang turunnya hidayah sebagaimana sabda Nabi SAW man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga Yang dimaksud Allah mudahkan jalan untuk menuju surga Beri hidayah Dengan hidayah itu dia iman dan amal soleh Dengan iman amal soleh itu dia mudah Masuk menuju surga Allah beri hidayah Dengan hidayah itu dia akan terhindar dari dosa dan kemaksiatan Ya Jadi ilmu itu kebaikan yang Tiada banding, tiada tanding Tidak ada yang menyamainya Nah, jadi kebaikan yang Di antara sekian banyak kebaikan yang ada Salah satunya adalah mencari ilmu Nah, kebaikan apapun bisa terhalang oleh dosa dan kemaksiatan. Ya. Karena al-jaza'u min jinsil amal balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Amalan baik oleh Allah dibalas dengan kebaikan. Amalan buruk Allah balas dengan keburukan. Amalan baik Allah balas dengan kebaikan di antara bentuk balasan bagi kebaikan adalah diberi hidayah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Dan di antara keburukan yang merupakan balasan bagi keburukan adalah bila seseorang berdosa melakukan kemaksiatan dan itu keburukan kan Allah akan balas dengan cara apa? Dengan cara hidayah yang sudah ada dicabut dari dirinya lalu hatinya diberi kecenderungan untuk selalu bermaksiat di aspek yang lainnya ayat, hadis tentang masalah ini banyak. Di antaranya ya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib kamu jujur. Karena jujur itu bisa menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Bir itu baik, kebaikan. Bir itu ketaatan. Baik berupa melaksanakan perintah maupun me menjauhi semua larangan. Bir itu kalau menyendiri sinonim dengan takwa. Sinonim itu persamaan kata dari takwa. Kalau bir dengan takwa berpisah masing-masing terpakai di kalimatnya sendiri-sendiri tidak bertemu dalam satu kalimat bir dengan takwa ini maknanya sama melaksanakan semua perintah menjauhi semua larangan tapi kalau bir dengan takwa ini bersatu dalam satu kalimat seperti dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Tolong menolonglah kalian dalam bir dan takwa. Maka maknanya beda. Bir artinya melaksanakan perintah, takwa artinya menjauhi larangan. Ya. Kalau bertemu. Tapi kalau berpisah maknanya sama. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wajib kamu jujur karena jujur itu bisa menuntun pelakunya kepada kebaikan. Maknanya kalau orang jujur Allah akan beri berhidayah. Yahdi ilal birri akan memberi hidayah Si kejujuran akan mengundang turunnya hidayah Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disebut bir tadi. Jadi orang yang jujur dibalas oleh Allah dengan diberi hidayah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya alaikum eh, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wajib kalian jauhi kebohongan, kedustaan. Karena kedustaan bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu sebaliknya dari bir. Fujur itu bahasa Sunda nama tunggul dirurut, catang dirumpak. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, itu fujur. Syalul Thaymin rahimahullah menyatakan fujur itu khuruj anit keluar dari ketaatan. Berdusta mengakibatkan orang bisa keluar dari ketaatan yang selama ini dilakukannya. Berdusta mengakibatkan orang itu memiliki kecenderungan hati kepada dosa-dosa dan kemaksiatan yang lainnya. Ya, Dibalas tuh oleh Allah Azza wa Jalla. Ah, termasuk diantaranya orang yang selama ini rajin mencari ilmu Lalu dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat Apa yang terjadi? Allah cabut hidayah mencari ilmu yang selama ini selalu getol dilakukannya Dicabut Akhirnya harore ya, tak mencari ilmu teh Malas ketika ada undangan pengajian Ah malas Ngaji mah Kesimpulan akhirnya cuma dua Menyuruh yang benar Melarang yang salah Itu kesimpulan akhirnya Isinya mau ngalor mau ngidul Wah gimana pun juga pasti akhirnya kesana. Jadi gak perlu hadir lah udah tahu Akhirnya gak hadir tuh Nye. Ini dampak buruk dari dosa dan maksiat. Makanya dosa dan kemaksiatan menjadi apa? Menjadi kendala bagi ikhtiar mencari ilmu. Bahkan kendala bagi semua kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain maksiat bisa menjadi penghalang dalam mencari ilmu, Maksiat pun bisa menjadi penghalang untuk bisa memahami ilmu dengan cepat. Otak kita bisa tumpul tuh karena kemaksiatan. Kita juga bisa terkena sebuah penyakit yang sudah parah melanda kebanyakan kaum muslimin. Sudah kronis yaitu hese apal gancang pohok susah menghafalnya. Setelah hafal mudah sekali lupanya. Karena apa? Karena kemaksiatan. Banyak keterangan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih Termasuk ucapan para sahabat dan para ulama Tentang dosa bisa menjadi penghalang dari mencari ilmu dan memahami ilmu Lihatlah Al-Qur'anul Karim dalam beberapa ayat ya. Di antaranya surah Al-Anfal 29 Allah menyatakan eh, kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa, maka Allah akan memberi furqan kepada kalian. Furqan yang dimaksud di sini ilmu. Karena apa? Karena makna furqan adalah pembeda yang bisa membedakan antara hak dan batil. Yang benar dengan yang salah. Yang sunnah dengan yang beda. Ya antara syirik dengan tauhid, antara kufur dengan iman, antara maksiat dengan taat. Itu hanya bisa dibedakan oleh ilmu. Orang yang tidak berilmu bisa terbalik tuh. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang syirik dianggap benar yang yang benar dianggap menyimpang. Betapa banyaknya orang-orang yang menganggap benar minta-minta ke kuburan. Ya, minta-minta ke kuburan teh. Uh, dianggap nate ibadah yang agung karena penghuni kubur ini wali Allah, orang soleh gitunya dianggap benar. Padahal itu adalah kekeliruan besar. Kenapa bisa keliru begitu? Karena ketidaktahuan. Tidak adanya ilmu tentang masalah tauhid dan syirik menyebabkan terbalik tuh. Oleh karena itu ketika di salah satu stasiun TV ada tayangan tentang menyimpangnya syirik gitu ya bahayanya syirik lalu digambarkan bentuk-bentuk syirik itu minta-minta ke kuburan ke pohon ke dukun gitu kan itu kan diprotes itu diprotes katanya sudah diselusupi oleh nana oleh wahabi ya <laughs> oleh wahabi katanya TV itu aduh diprotes sampai dilaporkan ke KPI segala macam minta ditutup dan dirubah jadi usina tiba-tibalik hmm. dan KPI kan orang awam eh benar kata apa namanya diterima itu pengaduan terus ditegur TV-nya nggak tahu kelanjutannya gimana apa masih apa ditutup masih. Masih, ya mudah-mudahan tidak dirubah. Dengar-dengar katanya Mei ini awal Mei mau dirubah <laughs> katanya tibalik, yang asalnya tidak boleh gitu minta-minta ke pohon, ke dukun, ke kuburan nanti jadi boleh <laughs> gitu. Ta. Aduh, tibalik ya. Allah menyatakan ya ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum. Hai hey, orang-orang beriman, bila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan Berpandu ilmu. Dengan ilmu itu dia bisa membedakan antara batil, antara benar dengan salah, gitu ya. Sebab kebenaran itu tidak bisa ditentukan oleh perasaan. nah Ah, perasaan itu benar. Nah, perasaan orang beda-beda loh. Tidak bisa benar salah itu ditentukan oleh dugaan. Si mah itu iya benar, gitu iya, Nggak bisa. Ya bisa umpah benar salahnya diukur oleh tradisi yang berlaku di suatu tempat gitu ya. Sebab tradisi berbagai macam tempat berbeda-beda. Satu-satu yang bisa membedakan benar salah, sunnah bid'ah dan seterusnya hanyalah ilmu. Ilmu yang benar tentu saja ya, bukan ilmu yang keliru. Ilmu yang benarlah ilmu yang bersumber dari Quran dan sunnah menurut pemahaman ahlinya. Bukan menurut pemahaman orang bodoh Nah, jadi Allah berjanji kalau kamu bertakwa Allah kasih ilmu. Maknanya bukan begitu bertakwa jelek ujuk-ujuk langsung jadi pinter. Enggak, bukan begitu cara Allah memberikan ilmu. Ya, tadinya umpamanya uh, tidak bisa tajwid makhraj asan setelah bertakwa jadi pinter bahasa Arab. Enggak begitu. Imam Bukhari menyatakan innama ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan taalum. Taalum itu belajar. Ilmu itu suatu yang agung untuk memperolehnya itu oh harus banting tulang peras keringat dog hulu pet nyawa hulu dijen suku suku dijen hulu tisuk cedur nepikan kasore jeder harus belajar atau ya baru bisa pinter kalau hanya malau ngadoa ibadah tanpa belajar ya mal pinter atau innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara di Dipelajari. Nah, makna orang yang bertakwa akan diberi ilmu oleh Allah, maknanya Allah akan apa? Akan mudahkan dia untuk memahami ilmu. Ya otaknya dicerdaskan, diencerkan. Allah mudahkan jalannya dipertemukan dengan seorang guru yang bagus cara mengajarnya, cepat memberikan pelajarannya. Allah ah, berikan waktu luang, Allah berikan biaya untuk bisa mempelajari ilmu. Pokoknya digampangkanlah oleh Allah Azza wa Ya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Lihat lagi Al-Baqarah 282. Allah menyatakan wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Artinya Allah akan mudahkan kalian untuk bisa belajar ilmu dan memahami ilmu. Nah, asal apa? Asal takwa. Oleh karena itu orang yang keilmuannya sama tapi ketakwaannya beda dia akan lebih memahami sesuatu lebih mendalam dibanding ilmunya sama tapi ketakwaannya berbeda. Makanya ketika turun ayat terakhir dari uh, eh, yang turun yaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika ayat ini turun, seluruh sahabat gembira, senang wah agama kita sudah sempurna, ya. Tapi ada satu sahabat yang ayat ini turun malah sedih dan menangis. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kata orang Sunda mah alum muyung, muyudun. Menangis air matanya berlinang. Ketika para sahabat melihat hal itu, aneh. Kenapa kamu sedih? Bukankah harusnya kita gembira karena agama kita sudah sempurna? Apa kata Abu Bakar? Betul. Kita memang senang gembira karena agama kita sudah sempurna. Tapi tahu nggak kalian? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Azza Wajalla. Turunnya ayat ini mengisyaratkan sudah dekatnya ajal kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As Siddiq itu bisa menangkap apa yang tidak ditangkap difahami oleh sahabat lain tentang ayat ini. Ketika para sahabat mendengar penjelasan Abu Bakar As Siddiq seperti itu, mereka baru faham, oh iya ya, ini isyarat sebentar lagi Nabi SAW mau meninggal. Tuh. Akhirnya mereka pun seluruhnya bersedih dan nangis. Dan betul tiga bulan setelah itu, cuma 81 hari lah setelah turunnya ayat itu, beliau meninggal. Dan meninggalnya beliau musibah terbesar bagi kaum muslimin saat itu. Oleh karena itulah maka Orang yang bertakwa dengan ketakwaannya, Keilmuannya lebih mendalam Daya analisisnya lebih tajam Ya Nah dengan demikian Mafhum mukhalafah dari ayat ini Faham sebaliknya dari ayat ini adalah Kalau seseorang Sebaliknya dari takwa kalau takwa kan melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan kan. Sekarang sebaliknya, perintah-perintah Allah dijauhi, larangan-larangannya bukan hanya didekati tapi dilanggar, dilaksanakan. Dosa, maksiat maka bukan Allah akan memberi ilmu tapi Allah akan halangi dia dari ilmu. Bahkan ilmu-ilmu yang sudah ada bisa dicabut, lupa lagi kepada ilmu yang pernah dipelajarinya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya menyatakan ini la'alamu sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ya ida nasyar rojul rajulu ma ya'lamuhu apabila seseorang ya lupa terhadap ilmu-ilmu yang sudah diketahuinya maka itu disebabkan karena min dzambin amilahu karena dosa yang telah dia lakukan karena dosa ilmu yang sudah ada juga bisa lupa Kenapa bisa lupa? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan menunjukkan tara dimurajaah murajaah, gitu ya. Sehingga lupa. Kalau ilmu yang ada tidak pernah dimurojaah, diulang-ulang, diapalkan, apalagi menambah ilmu baru. Oleh karena itu suatu saat Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau mau mengarang sebuah buku gitu ya, bahan itu sudah ada di otak tinggal menuangkan dalam bentuk tulisan. Pas mau menuliskan tiba-tiba lupa. Dicoba diingat-ingat lebeng teka ingatkan. Akhirnya pergilah beliau ke seorang guru nama Imam Waqi. Curhat, konsultasi. Apa kata sang guru? Kata guru, kamu telah bermaksiat. Tinggalkan maksiat. Karena sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada maksiat. Kepada orang yang bermaksiat. Menangis tu Imam Syafi'i rahimahullah. Kejadian ini beliau abadikan dalam sebaik syair. Syair ini bisa kita temukan dalam diwan Asy-Syafi'iyah. Imam Syafi'i menyatakan syakautu ila waqi su'ahifdhi syadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan kepada Imam Waki tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa sungguhnya ilmu Allah itu cahaya Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang maksiat Orang sekali berimam syafi'i itu yang hafalannya Aduh 5 tahun 6 tahun itu sudah hafal Quran itu Ya belum 10 tahun kitab al muwafa Imam Malik Yang berisi hadis-hadis beserta sanarnya Dihafal tuh di luar kepala tuh Tapi dengan kemaksiatan orang sekali berbeliau bisa lupa Apalagi kitanya Makanya Pantas apabila kita ini terkena sebuah penyakit yang tadi hese apal gancang poho. Susah hafalnya, mudah lupanya. Suatu saat Imam Malik mengajar sebuah hadis biasa di hadapan murid-murid. Semua murid-muridnya itu menulis. Kecuali ada satu orang pemuda tuh memperhatikan perkataan Imam Malik tapi tidak ditulis. Ditegur oleh Imam Malik, "Kenapa kamu tidak menulis yang lain menulis?" Pemuda ini menjawab, "Saya sudah hafal semua yang Anda terangkan." Dites, dicek, coba apa yang saya terangkan tadi semua. Eh, berele teh, nggak berele. Dijelaskan dari awal sampai akhir tidak ada yang kelewat. Pemuda luar biasa. Ternyata pemuda ini Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i itu apa? Muridnya Imam Malik. Melihat demikian, bagaimana komentar Imam Malik? ini ra'aituka, eh, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihi bidhulumatil ma'siyah. Sesungguhnya Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi semua keterangan tadi Al-Qur'an, hadis, ucapan sahabat, penjelasan dan pengal pengalaman para ulama menunjukkan bahwa kemaksiatan itu ya menjadi kendala terbesar bagi ilmu. Ilmu-ilmu yang sudah ada bisa hilang, bisa lupa gitu ya. Dan ilmu-ilmu yang belum terfahami susah untuk bisa difahami. Terus setelah itu timbul males haroream. Kenapa timbul rasa kaharoream? Sebab kahiji pertama ku Allah diharoreamkan tidak diberi keinginan untuk mencari ilmu. Allah cabut. Karena kita memiliki keinginan terhadap sesuatu itu kan cuma pemberian Allah, bukan murni hasil usaha kita. Allah berfirman dalam At-Takwir ayat yang terakhir, "Wa ma illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Wa ma kalian tidak akan punya keinginan, punya kehendak tidak. Illa kecuali ayyasha Allahu Rabbul Alamin kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Allah yang memberikan itu. Termasuk kenapa kita punya keinginan untuk mencari ilmu, keinginan itu diberi oleh Allah Azza Dan Allah hanya akan memberikan keinginan untuk mencari ilmu kepada seorang kalau orang itu memang layak bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, Allah balas diberikan keinginan untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena ilmu sumber segala macam kebaikan. Setelah dia mempelajari ilmu, dia akan memperoleh banyak kebaikan. Sebaliknya kalau seorang maksiat, oh, Allah nggak akan beri keinginan untuk mencari ilmu, sebaliknya akan diberikan keinginan untuk apa? Untuk bermaksiat dalam bentuk yang lainnya. Saya pernah kemukakan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, "Ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm." Wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada Satupun pujian di dalam Al-Quran kepada sesuatu atau kepada seseorang Kecuali hal itu merupakan buah dari ilmu Dan tidak ada satupun celaan di dalam Al-Quran Kecuali hal itu sebagai buah dari kebodohan Allah memuji orang beriman, orang bertakwa, orang beramal soleh, orang berinfak, orang yang berbuat kebaikan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, semua pujian itu disebabkan karena ilmu orang tadi. Kenapa dia beriman, beramal soleh, bertakwa, berinfak, bersodakoh, melakukan kebaikan? Itu karena ilmu, ilmu ilmunya, ilmu yang dimilikinya. Ya. Kalau tidak berilmu dia nggak akan beriman, nggak akan bertakwa, nggak akan beramal soleh gitu ya. Nah, dan celaan dalam Al-Quran, celaan kepada orang kafir, orang musyrik, orang ahli maksiat, orang ahli bid'ah dan seterusnya, itu karena kebodohan. Kenapa seseorang berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah, berbuat maksiat itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Makanya jadi orang tercela. Ilmu sumber segala macam kebaikan, sumber segala macam keburukan. Nah, oleh karena itu, maka orang yang berbuat maksiat Allah balas dengan keburukan juga. Dicabut keinginan untuk mencari ilmu. Diberi keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat lain. Akhirnya, orang yang bermaksiat hanya ingin mengejar-ngejar kesenangan di dunia. Kalau ada umpamanya dua acara majelis taklim atau mumpung liburan tuh ayah hiburan di tempat anu eh dan lompatna teh larina teh ke tempat hiburan bukan ke majelis ilmu. Nah umpamanya ada pengajian hari Ahad kan liburnya. Nah kalau umpamanya ada majelis ilmu ah mending jalan-jalan sama keluarga. Ke mall, ke tempat-tempat rekreasi gitu ya kenalah pengajian mah gampang kege aya bari jeung teu wae aya oge nya teu dihadiri wae nah berdasarkan hal itulah nyata benar terlihat benar bahwa maksiat dan dosa menjadi kendala besar untuk mencari ilmu harare amelah ahli maksiat makana ilmu teh bahkan kalau ada majelis ilmu teh merasa tersindir itu Akhirnya membenci majelis ilmu, membenci ustadz yang memberikan ilmu tersebut di majelis itu. Setiap kedengaran di speaker ustadz bilang ini bilang itu dikomentari. Kata sang ustadz umpamanya ya, Allah akan menyediakan surga bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang keki langsung mengomentari tuh si ustadz kawas nutusnya bawa ke surga lah, <laughs> gitunya. Kata sang Ustaz, Allah menyatakan dalam Quran bahwa orang kafir, orang musyrik kalau mati dalam keadaan demikian ini diancam neraka, di neraka akan ada siksa begini-begini. Si orang yang keke bilang, kau nutos nyaba oi kan neraka lah." Memang itu neraka itu manih, nak itu. <laughs> Apa karena mah keke we? Padahal sang Ustaz menyampaikan begitu itu berdasarkan keterangan Quran, keterangan hadis, bukan dari fikirnya sendiri. Oleh karena itu maka tidak ditemukan ahli maksiat rajin ngaji, rajin hadir ke majelis ilmu, malah ngewa gitunya, malah terus. Karena apa? Karena merasa dirinya tersinggung dengan isi pengajian itu. Karena yang dibeberkan dalam pengajian itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus dijauhi berupa dosa-dosa gitu. Sedangkan dosa itu dia lakukan tuh. Makanya merasa tersindir itu. Orang musyrik, orang kafir, ahli maksiat, ahli bina selalu merasa tersindir dengan pengajian yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ahlinya. Ya. Nah, jelas bahwa dosa dan kemaksiatan menjadi kendala besar bagi pencarian ilmu. Berdasarkan hal-hal tadi, maka agar kita tidak terkendala di dalam mencari ilmu teharoream gitu tanya. Berupayalah untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Mengisi waktu hidup dengan ibadah dan ketaatan. Maka dengan hal itu Allah akan memberikan keinginan yang baik-baik dalam diri kita keinginan untuk ibadah, beramal soleh, berbuat kebaikan, keinginan untuk selalu mencari ilmu yang bermanfaat, dan tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keinginan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan lainnya. Mungkin timbul pertanyaan, Loh, apakah kalau seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, apakah itu memang diberikan keinginan untuk Allah? Jawabnya iya tuh di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Semua yang terjadi itu kehendak Allah. Kullu masya'a kana wa malam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang untuk berbuat buruk ya Allah berikan keinginan kepada orang itu dan kemampuan kepada orang itu untuk berbuat buruk. Loh kenapa Allah memberikan keinginan kepada orang itu untuk berbuat buruk? Ah, itu sebagai balasan bagi orang itu atas dosa dan keburukan yang sebelumnya dia lakukan. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka al jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik Allah akan balas dengan kebaikan, perbuatan buruk Allah akan balas juga dengan keburukan. Inilah kendala yang kedelapan dalam mencari ilmu yaitu dosa dan maksiat. Nah, terlebih nanti ada secara rinci kita akan bahas tapi pembahasan ini panjang, nggak mungkin sekarang. Salah satu dosa terbesar yang menjadi kendala terbesar bagi pencarian ilmu adalah al-hiqad. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Al-hiqad itu naon sing hasad, dengki, iri gitunya bahasa Sunda nama sirik, siriku siriku sin kecil, sirik bahasa Sunda bukan syirik bahasa Arab. Kalau syirik bahasa Arab mah musyrik pelakunya. Kalau syirik bahasa Sunda mah dengki atau iri. Nah, para pendengar Radio Roja Bandung yang Allah muliakan, cukup satu kendala yang kita bahas pada hari ini yaitu dosa dan kemaksiatan. Itu menjadi kendala bagi pencarian ilmu yang kita lakukan. Kita cukupkan sampai di sini dan sengaja saya berikan kesempatan yang lebih luas untuk bertanya karena selama ini ternyata Eh, banyak sekali eh, pertanyaan yang masuk yang tidak bisa dijawab karena eh, habisnya waktu yang tersedia untuk kita ya. Cukup sampai di sini dan kepada Akhi Muzain dipersilakan ke, untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kami semua yang mendengarkan. Eh, dan kepada para pendengar Radio Raja Bandung dipersilakan Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz eh, mengenai materi yang tadi disampaikan ataupun juga barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lain melalui, bisa melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau juga bisa mengirimkan SMS di nomor 1476 dan sekali lagi mohon untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Ada penelpon? Silakan. Waalaikum. Assalamualaikum. Iya, kepada penelpon eh, kami persilakan untuk mencoba telepon kembali karena terputus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau ada yang tanya kan, Ustaz dari, dari mana ini? Pak dari Pak Suhana Cimahi ah, Pak Suhana Cimahi silakan Pak Suhana ah, terima kasih kaitannya sunat mutlak itu maksudnya apa sholat sunat mutlak dan berapa rakaat bisa bisa dilaksanakan apakah bisa beberapa rakaat jumlahnya itu terima kasih iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhana di Cimahi Barakallahu Fik Asal namanya masuknya pasuhananya hmm. Iya. ya pasuhana di Cimahi mudah-mudahan Allah azza wajalla selalu melimpahkan taufik hidayah karunia rahmat ya disehatkan lahir batinah, digampangkan rezekina ku Allah azza nya, Begitu juga dengan seluruh pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Tapi Pak bertanya tentang sholat mutlak. Apa yang dimaksud dengan sholat mutlak? Ya ada dua jenis sholat Pertama muqayyad Kedua mutlak Sholat muqayyad Muqayyad itu terikat Adalah sholat yang terikat Baik waktunya ah, Baik terikat dengan sebab Atau dengan waktu gitu ya atau uh, dengan alasan tertentu. Seperti salat mutlak itu eh salat muqayyad itu umpamanya salat syukur wudu ya itu karena apa namanya ada sebab Sholat tahiyatul masjidnya Sholat duha itu karena waktu Sholat e, malam qiyamul lail itu juga karena terikat dengan waktu Jadi waktunya nggak bisa dilakukan di siang hari Kalau tahajud yang disebut qiyamul lail Kalau sholat duha ya harus waktu duha nggak boleh umpama ba'da zuhur ba'da asar gitu ya Nah sholat isrok itu harus setelah matahari terbit Tidak boleh uh, di luar itu gitu ya Nah sholat tahiyatul masjid itu harus dilakukan pas ketika masuk masjid gitu nggak boleh di luar itu gitu ya Sholat syukur wudhu itu harus dilakukan setelah berwudhu gitu ya Nah itu yang disebut dengan muqayyad Nah, salat sunat rawatib itu rawatib itu pengiring salat fardu, itu juga muqayyad. Nah, adapun salat mutlak, salat sunat mutlak adalah salat sunat yang tidak terikat ya baik terikat secara keseluruhan atau terikat dari banyak aspek walaupun terikat dari aspek yang lainnya seperti contoh syukur wudu syukur wudu dari segi sebab itu muqayyad karena terikat dengan wudu tapi dari segi waktu itu mutlak kapan saja, di mana saja gitu ya. Boleh selama tidak dalam waktu yang terlarang. Hmm? Saya waktu yang terlarang umpamanya pada subuh ya, pada asar atau pas matahari di tengah-tengah, pas matahari terbit, pas matahari terbenam, maka itu waktu-waktu terlarang tidak boleh melakukan salat mutlak syukur wudu di uh, kesempatan seperti itu ya. Adapun adapun salat mutlak dilakukan dua rakaat dua rakaat ya. Jadi semua salat salat sunat dilakukan dua rakaat salam dua rakaat salam itu lebih utama. Baik itu salat tahajud ya atau umpamanya salat duha lebih utama uh, dua rakaat salam dan dua rakaat salam. Begitu Pak Suhana di Cimahi wallahu alam bisawab. Silakan. Iya, syukron. Syukron Ustaz atas jawabannya dan kita akan angkat kembali penelpon selanjutnya. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Solehin. Ya betul. Cimahi lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Nah, begini Ustaz. Ada eh, kalau seseorang misalnya kalau dilihat dari misalnya sehari-hari tidak melaksanakan maksiat jadi e, waktunya juga banyak tapi tidak tidak ada kemauan itu untuk mencari ilmu kira kira nah, orang yang seperti itu karena perbuatan apa ya jadi e, ya sholatnya gitu dilakukan seperti yang yang wajib wajib tapi cari ilmunya pengganggu itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai haud Rasulullah. Ketika Rasulullah menunggu di telaga itu, eh, kemudian eh, memanggil umatnya, kemudian ada eh, ada yang dihalau gitu. Jadi oleh Allah mungkin kalau bagian eh, orang-orang tersebut eh, kata Allah itu uh, mengatakan kepada Rasulullah bahwa uh, kamu tidak mengetahui apa yang kamu uh, lakukan setelah engkau meninggal karena mereka melakukan uh, mengada-ada dalam agama. Kemudian oleh Rasulullah orang-orang tersebut di, ditampakkan atau di padisir begitu. Uh, pertanyaan ini uh, apakah keadaan orang-orang yang terusir itu uh, sebelum sebelum masuk surga atau sudah di surga kan Nah, demikian pertanyaan dari saya. Eh, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Solihin di Cimahi Barakallahu Fik Ada dua pertanyaan Pak Solihin Pertama apa? Kebetulan nggak terlalu menyimak. <laughs> Maaf Pak Solih. Iya, pertanyaan kedua dulu ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan yang pertamanya ingat. Oh iya, pertanyaan pertama begini. Ada orang uh, tidak bukan ahli maksiat. Tidak banyak melakukan dosa. Dia suka sholat, suka saum gitu. Tapi kedua ngawas ada pengajian, ada ini, ada itu teh hari-hari gitu ya. Kenapa orang itu begitu? Padahal dia bukan ahli maksiat. Pertanyaan yang bagus dari Pak Solhin Barakallahu Fik Taib ya. E, yang dimaksud dengan kemaksiatan atau dosa yang menjadi penghalang bagi para pencari ilmu bukan sekedar maksiat yang berupa pelanggaran langsung terhadap larangan Allah, meninggalkan langsung terhadap perintah Allah, bukan. Tapi ada yang kendala lain yang tujuh sebelumnya ya yang sudah kita bahas fasa dunia ya tazkiyatun nafas dan yang lain-lain termasuk di antara kesalahan atau kemaksiatan yang menjadi penghalang bagi pencari ilmu adalah yang tidak nampak di perbuatan tapi ada dalam i'tiqad ada dalam hati baik berupa dengki, iri atau hubbud dunia atau mencintai dunia gitu ya. Atau ada keyakinan-keyakinan yang batil yang menyimpang yang hanya tersembunyi dalam hati dan tidak nampak dalam perbuatan. Suudon dia kepada orang lain tidak kelihatan. Kedengkian dia kepada orang lain tidak kelihatan adanya akidah atau i'tiqad atau keyakinan yang batil itu tidak kelihatan ya mungkin dia berdoa uh, tidak langsung kepada Allah tetapi melalui perantara orang yang sudah mati umpamanya ya dan itu lebih besar kekeliruannya daripada dosa kemaksiatan. Mungkin ada iktikad-iktikad bid'ah yang dosanya lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Itu yang tidak nampak, yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga begitu mendengar ada pengajian, dia bukannya ingin malah anti. Ah, pengajian mah. Apalagi di sana. Ah, pokoknya mah aneh ajaran Oh, mungkin saja begitu. Oleh karena itulah Allah lebih tahu daripada kita. Karena kita hanya melihat aspek lahiriahnya, Allah mengetahui sampai isi hatinya. Walakad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil waridnya. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang ada dibisikan oleh hati-hati manusia dan kami lebih dekat daripada manusia itu dibanding urat lehernya. Ya. Kami lebih, lebih dekat kepadanya dibanding urat leher orang itu masing-masing. Allah lebih dekat. Artinya Allah lebih tahu isi hati sekalipun ya. Nah begitu. Nah, uh, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu. Rabbmu sesungguhnya Rabb lebih tahu Siapa orang-orang yang layak disesatkan dan Allah pun lebih tahu siapa orang-orang yang berhak memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Nah, itu yang pertama, Pak Solihin. Pertanyaan kedua, betul nanti di akhirat Nabi SAW punya haud. Haud itu telaga, situ bahasa orang namanya. Cuma jangan dibayangkan telaganya sehingga situ Ciburui. Hmm. barala gitu tanya teka urus tidak tertata kalau ada situ seperti Ciburui di luar negeri itu sudah uh ditata luar biasa jadi tempat rekreasi tempat wisata yang menyenangkan dan gratis lagi ya di Indonesia mah Teka urus, para pengurusnya telah lebih sibuk dengan urusan politik, mempertahankan kekuasaan, sehingga lalai dari kepentingan warganya. Umumnya begitu tuh. Jalan Barolong oge tuh, udah teka kareret. Katincakan maku aranya sih katincak atau da. Kamana deh deui piraku ngapung atunya. Hari-hari wes si ganate Menghadapi pemilu ayeuna atunya, <laughs> Fokus kadinya tah juga juga gadinya. Haud artinya telaga. Nabi SAW memiliki haud dan setiap nabi memiliki haud. Dan para nabi nanti akan saling berbangga-bangga dengan banyaknya orang yang minum di haud itu. Dan yang minum itu hanyalah umatnya. Tapi nanti ada sekelompok umat Nabi SAW pas mau minum dihalangi. nggak boleh minum di sono. Padahal siapa yang minum walaupun seteguk tidak akan pernah kehausan lagi sampai dia masuk ke dalam surga. Nah, ketika ada sekelompok dari umatnya yang dihalangi, Nabi selesai menyatakan, Rabbi ummati ummati. Ya Allah itu umatku, umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Setelah kamu tidak ada meninggal, mereka mengada-adakan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari ajaran Quran dan Sunnah. Diaya-ayakan tah. Kebinahan teh Makanya mereka itu apa? dihalangi, tidak boleh meminum sana. Dan ini selaras dengan per, per, penjelasan banyak ayat dan hadis. Di antara ayat dalam An-Nur ayat 63 Allah berfirman, dari ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi. Yang dimaksud menyimpang dari sunnah Nabi itu mengadakan kebidahan mengada-adakan ajaran yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diada-adakan orang seperti itu hendaklah takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah fitnah yang dimaksud ini azaik kesesatan ya selama hidup di dunia atau ditimpa adab yang pedih di akhirat termasuk salah satunya adalah dihalau dihalang-halangi agar tidak bisa minum air haud air telaga tadi ya itu orang-orang yang mengada-adakan ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan seperti itu di akhiratnya nanti ya. Nah, apakah ini terjadi di surga? Bukan, bukan di surga. Ya, tapi sebelum ke surga. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan siapa yang meminum air itu walau seteguk dia tidak akan pernah kehausan lagi sampai dia masuk ke dalam surga. Dan itu menunjukkan bahwa ini kejadiannya sebelum memasuki surga. Begitu Pak Solihin wallahu alam bisawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada, ada pertanyaan lewat telepon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam. Eh, Ana Umi Raisa dari Padalarang. Uh, mau bertanya, Ustadz, uh, eh, tahun kemarin uh, Ana berkurban di uh, daerah sekitar Ana dan uh, kebetulan uh, Ana itu melihat sendiri uh, kurban itu kurang nyunah gitu kan. Uh, kemudian uh, dari segi penyembelihan, kemudian dari doanya itu tidak nyunah sama sekali. Uh, Nyembelihnya gimana, Bu? ya walau alam itu e, suami yang lihat gitu kan dari doanya itu e, tidak tidak berdasarkan yang disunahkan e, gitu Ustaz. E, kemudian dari biaya biaya penyembelihan ternyata mereka mengambil dari e, penjualan kulit e, itu hmm. apa e, kurban kulit e, kurban. Ha -ha. Hmm. Kemudian e, dikasih tahu kan e, oleh suami e, bahwa itu tidak diperbolehkan. Alhamdulillah e, mereka nurut gitu kan. Nah, kemudian uh, untuk uh, selanjutnya Bagaimana Ustadz, apakah tahun yang berikutnya anak itu diperbolehkan untuk berkurban di tempat yang sama? Karena ini memang uh, untuk keluarga katanya gitu kan, eh, keluarga anak sendiri, eh, keluarga dari uh, turun temurun gitu. Tapi anak kurang serak gitu kalau misalnya uh, berkurban ke situ lagi gitu. Nah, uh, ini bagaimana? Yang kedua, Eh, saya pernah membaca bahwa dengan uh, eh, sujud Rasulullah pernah mendengar suara terompah uh, dari uh, apa uh, siapa sahabatnya itu yang sering melakukan Bilal. Ya, Bilal. Nah, itu kejadian ini apakah setelah Rasulullah meninggal atau bagaimana sehingga mendengar suara terompah itu gitu. Bagaimana penjelasannya dari uh, hal itu? Ya, makasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Raisya ya Umur di Padalarang. Padalarang Kota Baru. Barakallahu fikum Raisa. Ada dua pertanyaan, pertama tentang kurban, kedua tentang langkah-langkah Bilal di surga ya. Pertama, eh, kurban lebih utama dilakukan di daerah sendiri Kata orang sunnah mah tong nyolok mata buncelik gitu ya. Di daerah sendiri banyak orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan. Lalu kita menyalurkan kurban ke luar daerah. Ya itu uh, keliru. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah tidak membolehkan kita menyalurkan zakat atau infak atau sedekah atau kurban keluar daerah sementara di daerah sendiri banyak yang butuh. Gitu ya. Itu yang paling utama ya. Kecuali kalau memang di daerah tersebut semuanya kaya, tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin. Ya, jangan di sana. Ya, seperti orang yang hidup di negeri kafir ya di Belanda, di Jerman, di Jepang, di Korea, di Cina <laughs> gitu ya. Zakat infak sodakonya ya nggak di sana. Di sana nggak ada yang miskin. Kalau ada juga orang kafir, orang yang bukan Muslim, maka boleh itu disalurkan di luar itu umpah ke negeri sendiri, ke negeri Indonesia kepada orang yang amanah gitu ya. Ya itu boleh. Adapun di Indonesia hampir setiap daerah ada fakirnya, ada miskinnya. Kecuali kalau umpamanya di daerah Kota Baru Parahyangan itu kan kompleks elit. Nggak ada yang fakir, nggak ada yang miskin. Kalau disalurkan di sana ya kembalinya ke warga-warga sana juga yang sudah bosan meren karena daging sapi atau daging kambing gitu ya. Paling kalau yang ada mustahik yang yang dari jauh berdatangan, paling begitu ya mungkinnya. Nah, apa boleh buat? Boleh itu disalurkan keluar. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang diamanati menyembelih tersebut Orang yang tidak amanah Baik tidak amanah ilmunya ataupun kejujurannya. Ya. Uh, pertama mungkin dia jujur tapi bodoh sehingga salah cara nyembelihnya salah, pembagiannya juga salah gitu ya. Kalau kita tahu itu keliru dan salah, maka tidak boleh kita mengamanatkan lagi kepada orang seperti itu lagi. Ya. Kalau kejadian tahun lalu seperti itu, maka kejadian tahun sekarang kita yang harus apa? Yang harus bilang kepada panitia, tolong panitia, ya, lakukan atau bentuk dari orang-orang yang berilmu atau panitianya tidak berilmu, cuma ada penanggung jawab ustadz yang berilmu dan si panitia harus nurut. Karena ini bukan aksi sosial loh. Ini adalah pelaksanaan dari agama. Ini ibadah. Dan ibadah wajib berdasarkan aturan syariat, bukan aksi sosial semata-mata. Ibadah yang berdampak kepada kepentingan sosial. Tapi e, ketentuan ibadahnya itu yang harus lebih diperhatikan, bukan aksi sosialnya yang dinomorsatukan, bukan. Ya, makanya bilang tolong uh, perhatikan ya pada eh, pertemuan berikutnya. Bila perlu nanti minta jaminan kepada panitia. Coba saya mau tanya kulitnya nanti mau dikemanakan, mau diapakan, gitu ya. Kalau umpama ah, kulitnya udah bu kita jual oleh panitia bagi-bagi sebagai buruh bagi panitia nah, itu nggak boleh, ya. Nah, sebab wasiat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya, Ali diperintah oleh Nabi untuk me menyembelih uh, hewan kurbannya, membagikannya, dan Allah nu'ti hal jazira minha. Kami tidak boleh memberikan upah kepada pengurusnya dari daging kurban itu. wanah nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada mereka itu ngodok saku sendiri. Jadi tidak boleh upah kepada pengurus harus diambil dari daging kurban baik dagingnya atau kulitnya atau cokornya atau apanya dari kurban itu. Itu tidak boleh. Ya, boleh dikasih upah tapi jangan diambil dari daging kurbannya. Tapi umpamanya minta kepada orang-orang yang menitipkan kurban ya, menitipkan kurban diminta dari personal karena panitia butuh uang untuk apa? Untuk beli kantong keresek, untuk e, parasut gitu ya. Bukan untuk terjun, untuk apa namanya? payung untuk e, eh, e, eh, pangyuhan supaya terpanas, supaya terhujan gitu ya. Eh, butuh mungkin uh, kursi, butuh konsumsi untuk orang-orang yang kerja gitu ya. Nah itu nggak boleh diambil dari daging kurban atau penjualan kulit uh, hewannya tidak boleh, tapi diambil dari pos di luar itu. Makanya kalau di, di kita di sini menerima uh, apa namanya uh, titipan hewan kurban dan diminta dana operasional dari setiap kambing yang dititipkan. Berapa aja mau eh, lima puluh ribu, mau seratus ribu, mau sejuta, boleh gitu ya. Nah, nanti kita akan gunakan itu untuk dana operasional, baik untuk nyewa parasut, payung, ataupun e, eh, beli kantong keresek, termasuk juga e, konsumsi para pekerja dan bila perlu pekerja-pekerja inti di, digaji di buruhan gitunya, anu e, mencit, anu nguliti, mungkin capek dan seterusnya di buruhan nanti di luar itu bukan oleh daging kambing, oh, bukan dari daging kurban. Coba usulkan begitu ke panitia. Bila perlu tanya dulu, coba bagaimana saya ingin tahu kulitnya dikemanakan. Terus si pekerjanya di buruhan te, namun di buruhan dari mana buruh nak, gitu ya. Apakah diambil dari sini atau di luar uh, pos tersebut. Nah, kalau semuanya benar titipkan di sana di daerah sendiri, gitu ya. Tapi kalau di daerah sendiri semuanya nggak ada yang benar, ya, karena apa? Tidak ada yang berilmu atau ada yang berilmu tapi tidak amanah, tidak jujur. Aku ah, iya mah orang ada yang aksi sosial nu penting mah jempek masyarakat umpamanya. Nah, masyarakat jempek tapi Allah tidak ridho, masyarakat ridho tapi Allah tidak ridho. Mana yang kita pilih keriduan Allah atau keriduan manusia? Tentu saja keriduan Allah. Orang panitia kebanyakan lebih menomorsatukan keriduan manusia daripada keriduan Allah azza Ya. Makanya umumkan panitia, mohon maaf orang-orang yang mau terlibat dalam ini ini sukarela gitu. Tidak buruh Kebagian anak sami saganting ewang sabungkus ewang teu aya umpamana ku sabab sape di dua bungkus teu aya. Nah, kalau memang tidak ada, tapi kalau ada di luar pos itu silakan boleh dikasih ya. Boleh dikasih tapi bukan dari daging kurban itu sendiri. Jadi begitu ya. Umur Raisa itu yang pertama. Kedua, Nabi SAW mendengar langkah-langkah Bilal di surga ketika peristiwa Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka. Ya. Ketika beliau diperlihatkan surga, nah, di sanalah beliau mendengar langkah-langkah kaki Bilal. Lalu ditanya, apa yang kamu amalkan? Kata Bilal, tidak ada. Kecuali setiap kali aku batal, aku selalu berwudu dan tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya aku selalu melakukan sholat dua rakaat. Nah, apakah itu setelah Nabi wafat atau enggak? Enggak, Nabi belum wafat waktu Mi'raj. Dan Bilalnya pun belum wafat. Makanya ketika selesai bertemu Bilal ditanya, "Ya Bilal, aku mulai mendengar langkah-langkah kakimu di surga. Apa yang kamu amalkan?" Gitu kan? Nah, oleh Bilal dijawab begitu. Ini menunjukkan dua-duanya masih hidup. Nah, uh, lalu kenapa Kak Bilalnya masih hidup belum masuk surga, tapi langkah-langkahnya sudah uh, apa namanya kedengaran? Padahal masih hidup di dunia, ya inilah kuasa Allah Azza Wajalla. Ini isyarat, ini ikhbar, ini informasi yang menunjukkan bahwa Bilal tapi surgaun gitu ya. Bahwa Bilal itu akan menjadi ahli surga oleh Allah sudah diisyaratkan tuh. Langkah-langkahnya juga sudah terdengar walaupun orangnya belum memasukinya. Dan itu bagi Allah Azza wa sangat mudah. Ya boleh kita fahami dengan otak Karena apa? Karena alam akhirat adalah alam yang jauh berlainan berbeda dengan alam di dunia ya. Sehingga karena jauh berbeda dengan alam di dunia Tidak bisa terjangkau oleh otak, oleh akal Itu kuasa Allah Azza Selama hal gaib tersebut Dijelaskan dalam Quran atau hadis sahih Wajib kita yakini Ya dan keyakinan terhadap hal gaib yang Allah jelas dalam Quran dan Sunnah termasuk salah satu ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil gaib Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal gaib. Maksud yang gaib di sini hal gaib yang Allah jelas dalam Quran atau hadis yang sahih. Selama sumbernya sahih wajib kita yakin kepada hal gaib itu. Adapun hal gaib itu umpamanya tidak bersumber dari Quran Sunnah nggak boleh kita yakini yang gaib wajib berdasarkan Quran dan Sunnah yang sahihah. Adapun kalau sumbernya bukan Quran, bukan hadis yang sahih, maka tidak boleh diyakini ya. Umpamanya ada berita tuh para penambang di suatu daerah ketika menggali, oh, itu katanya mereka mendengar suara jeritan dari alam kubur. Hmm. Ha, itu jeritan dari alam kubur itu hal gaib. Ya, sumbernya berita dari orang. Nah maka nggak boleh kita percayai Yang harus kita percayai adalah Quran dan Sunnah yang sahih. Begitu Umur Raisa Wallahu a'lam bisawab Iya, syukran Ustaz atas jawabannya supaya uh, tidak sirik orang yang sudah mengirimkan SMS. Oleh karena itu kami sirik bahasa Sunda Ya, iya, sirik bahasa Sunda. Saya ingin membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan lewat SMS Ustaz. Ada setidaknya dua SMS lah dulu. Sebab kami mohon maaf kepada para penelpon untuk bersabar terlebih dahulu. Yang pertama dari Ummu Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana kaitannya antara dosa dan maksiat dengan hidayah? Ana sering mendengar orang bergelimang dosa maksiat tapi begitu mudah mendapat hidayah. Apakah ada kaitannya dengan dosa maksiat terhadap pencari ilmu? Iya. Ummu Lukman kalau nggak salah jalan jurangnya meren. <laughs> Barakallahu fiik Umulukman. Lukman. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan hidayah kepada Umulukman Lukman sekeluarga untuk tetap uh, setia ya mendengarkan kajian ilmu. Uh, apa kaitannya maksiat dengan hidayah? Ya tadi sudah dijelaskan maksiat penghalang hidayah ya. Tapi kok ada ahli maksiat kok mudah mencari, eh, memperoleh hidayah? Nah, inilah Eh, rahasia misteri rahasia ilahi ya banyak orang ahli maksiat tuh tunggul dirurut catang dirumpak teata ya tapi umpamanya tiba-tiba saja kita kita mendengar dia tobat memperoleh hidayah ya atau kita melihat ada seorang yang menurut penilaian kita dia itu keliru pemahamannya keliru gitu ya kemudian amalnya tapi di, di di atas kekeliruannya itu dia merasa benar gitu ya kemudian dia mati dalam keadaan ada tanda-tanda husnul khotimah dalam dirinya umpamai matinya hari Jumat atau malam Jumat terus la ilaha illallah ketika akan matinya ada keringat di keningnya gitu ya dan itu semuanya sebagai tanda-tanda apa husnul khotimah ada 18 ciri-ciri husnul khatimah ya. Nah, termasuk salah satunya adalah orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, e, orang yang juga disolatkan e, oleh minimal 40 ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun gitu ya. E, kemudian dia itu ada keringat di keningnya, husnul khatimah. Padahal selama hidupnya dia berada di atas kekeliruan. Uh, ya para pendengar yang Allah muliakan Sekali lagi Kita mengetahui aspek zahir dari setiap orang Itu pun tidak seluruh aspek zahir bisa kita lihat Karena apa? Karena kita tidak melihat selama 24 jam dalam sehari terhadap orang itu kan Paling dalam sehari beberapa jam Atau bahkan beberapa menit gitu ya mhm. Nah, di luar sepengetahuan kita, kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Hmm, apalagi aspek batinnya. Oleh karena itu, ketidaktahuan kita menyebabkan ketika orang itu melakukan sebuah kebaikan. Ya, kita tidak tahu. Dan kebaikan itu oleh Allah dibalas dengan cara diberi hidayah. Sehingga tobat dari kemaksiatannya lalu belok ke arah apa kebaikan yang tanya kemaksiatan belok ke arah kebaikan ya kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah setelah dia bertobat nah ketika dia belok dari buruk ke baik ketika dia itu umpama menyadari kekeliruan kesalahannya Eh, ketika dia melakukan kebaikan kita tidak tahu sehingga Allah memberikan hidayah kepadanya pun kita tidak tahu tiba-tiba kita tahunya dia sudah mati dalam keadaan ada tanda-tanda husnul khatimah dalam dirinya kaget kita loh kok orang ini dalam kehidupannya salah terus tapi matinya ada tanda husnul khatimah itu disebabkan karena apa karena kita tidak tahu tobatnya orang itu dan tobatnya orang itu karena hidayah Allah. Dan hidayah Allah Allah berikan kepada dia karena sebelumnya dia pernah melakukan kebaikan yang menyebabkan dia layak untuk diberi hidayah. Nah itulah yang kita tidak tahu gitu ya. Nah ada nggak kebaikan yang mungkin dilakukan oleh ahli maksiat? Banyak yang tidak terkait dengan masalah kebid'ahan seperti umpamanya ya infak, sodako. Yang namanya infak dan sodako tidak ada unsur bid'ah. Paling unsur ya ada mungkin ya. Tapi orang infak dan sodako itu umpah begitu tulus, begitu ikhlas. Adapun cara infak sodakonya bebas. Tidak ada apa namanya, wah ini infaknya harus harus begini, kalau nggak begini bid'ah. nggak ada itu. Menolong orang ada nenek-nenek gitu ya. Di tengah kota mau nyebrang bingung dia. nggak bisa. Kita melihat kita seberangkan, nek mau nyebrang, iya, ayo sama saya. Diseberangkan, kata sini, aduh makasih nenek tuh sampai sudah dua jam tadi susah nyebrang sampai gemetar nih lututnya. Berterima kasih sekali dan kita ketika menyeberangkan nenek tersebut tulus ikhlas ya Enggak ada umpamanya uh, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dibalas. Suganwe ya, nenek teh gaduh incu umpamana nu geulis terus dipulung mantu. Enggak ada seperti itu ya. Ikhlas tulus. Itu kebaikan. Kebaikan itu enggak akan Allah sia-siakan walaupun hanya sedikit. Allah akan balas dengan cara diberi hidayah orang itu. Nah, hal-hal tadi tidak kita ketahui. Tapi Allah tahu aspek lahir, aspek batin. Allah tahu. Makanya Allah beri hidayah. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat ya, ada orang ahli maksiat tapi ketika matinya terlihat ada tanda-tanda husnul khotimah, jangan kaget. Loh, kenapa orang itu mati husnul khotimah ya? Padahal dia itu keliru selama hidupnya. Nah, karena apa? Kita hanya mengetahui kekeliruannya. Ketika tobatnya, ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia uh, menjelang kematiannya, kita tidak tahu. Dan Allah maha tahu. Ya, Berdasarkan hal itulah, ya mungkin ahli maksiat ya diberi hidayah oleh Allah untuk bertobat karena ahli maksiat tadi melakukan kebaikan yang banyak yang tidak kita ketahui dan Allah mengetahui ya itu pertanyaan pertama kedua apa tadi ayat dua cuma satu Ustaz. Ah, cuma satu ya udah begitu wallahu alam bisawab silakan iya syukron Ustaz atas jawabannya dan SMS yang kedua eh, datang dari Bapak Rashid di Ngamprah Bagaimanakah kita mengajar atau mendidik dan mensikapi orang yang seperti himar, yang mana ia lebih mengikuti hawa ketimbang pengetahuan berupa ilmu yang sampai padanya? Bapak Rashid di Ngamprah, iya. pada larang. Barokallahu fiq Pak Rashid. Ya, bagaimana cara menghadapi orang seperti himar? Himar itu keledai. Dan keledai itu simbol kebodohan. Makanya orang yang bodoh dalam Al-Qur'an juga disebut seperti himar. E, dalam surah Al-Jumuah tuh. Kamathal himar yahmilu asfaro Seperti himar yang memikul banyak kitab di punggungnya. Nah, kalau di kita aya ada ada peribahasa siga monyet ngagugulung kalapa gitu ya. Kalau di sana seperti himar yang membawa-bawa kitab. Jadi percuma dia nggak ngerti isi kitab itu. Karakter himar e, bodoh. Dalam bahasa Sundanya bodoh nate bodoh katotoloyo. Bodoh katotoloyo teh ongko bodoh tapi tidak mau belajar dan tidak mau nurut kepada orang yang pinter gitu ya. Nah itu bodoh katotoloyo pika sebelen. Ya. Dan dalam bahasa Sunda ayah bodoh alewo itu bagus. Bodoh alewo itu bodoh tapi banyak bertanya Alewo itu banyak bertanya. Nanti dia jadi pinter. Kedua ada bodoh kata toloyo. Ya bodoh tapi nggak mau bertanya. Diberitahu nggak nurut. Pika sebelen. Tapi rada mending eta mah nu pika sebelen deui mah anu katilu tah. Naon? Bodoh guminter. Tah iya ya pika sebelen teh. Guminter teh naon? Ngarasa diri pinter. Oh enggak bodoh tapi merasa diri pinter. Ya. Dia salah diberitahu salah teh nemalan. Hmm. Berhujjah memberi alasan dan alasannya itu ternyambung. Ketika kita berdiskusi atau katakanlah debat dengan orang seperti itu, dia pinter nembalan walaupun ternyambung. Orang seperti ini susah ditaklukkan. <laughs> oleh jangankan oleh oleh kita, oleh para ulama. Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah menyatakan jadal tu jahilan wa ghalabani, aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Kalah Imam Syafi'i oleh orang bodoh. Bukan kalah hujah tapi kalah omong. Ya, hujah dia itu nggak nyambung. E, Ibnu Malik penyusun kitab Alfiyah, ya, ahli nahu di akhir hayatnya ketika beliau mau pulang ke kampung halamannya yang setelah pulang itu kan kemudian meninggal di kampung halamannya. Itu di tengah jalan beliau itu sholat Jumat Kemudian mendengar khutbah dan si khatib itu, si khatib imam di masjid itu melafazkan ayat atau hadis secara salah. Sebagai seorang alim dia berkewajiban menegur. Ya, me, me, apa namanya? mengoreksi. Nah, tapi dan empat mata dibawa ke tempat yang sepi, tapi dia itu merasa tersinggung karena dia imam. Imam di masjid itu. Dia langsung membawa Ibnu Malik ke depan jamaahnya. Ini orang ini mau menyalahkan saya apa pertanyaan kamu? Katanya. Uh, Ibnu Malik ingin mengetes makhraj dia. Dia bertanya, "Ma huwa makhrajul alif?" Ya apa makhraj huruf alif? Makhraj itu kan tempat keluarnya huruf. Bagaimana cara melafatkan huruf alif? Nafasnya itu dari mana? Dari perut, dari dada atau dari tenggorokan? Itu kan ada ketentuannya itu tidak sembarangan gitu ya. Orang ini nggak ngerti apa yang dimaksud makhraj. Dan itu ditanya murid-muridnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengucapkan seluruh lafad hijaiyah. Dia menyangka bahwa makhrajul alif, dia menyangka atau memahami coba eh, sebutkan huruf hijaiyah dari alif. Meren gitu. Akhirnya dia alif, ba, ta, sa, jim, ha. Terus sampai ya. Pengikutnya sorak, wah guru saya hebat. Bisa menjawab pertanyaan itu. <laughs> Bagaimana reaksi Ibnu Malik? Dia bingung. Loh, <laughs> nggak nyambung dan kalau ditanya yang lainnya pasti nggak nyambung lagi. Akhirnya ya sudah diam kemudian berpaling dari orang itu ya karena ayat menyatakan wa arid anil jahilin. Uh, Allah berfirman dalam Al-Qur'an khudil afwa wa murbil urfi wa arid anil jahilin. Ya, jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Udah, dia berpaling dari orang-orang bodoh. Apa akibatnya? Dia disorakan. Disorakan, disorakan, disorakin. Weh, kalah, malu, malu. Ya udah. <laughs> Kalah, <laughs> kalah omong. Kenapa kalah omong? Ya percuma dilayani juga, nggak nyambung. Hmm. Sebab orang itu nggak faham apa pertanyaannya. Dan dijawabnya juga dengan penjawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaannya. Ini himar. Ini keledai. Orang tadi itu. Ya, para ulama ge bingung menghadapinya. Imam Syafi'i menyatakan jadal tu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan aku kalah omong <laughs> gitu ya. Karena teu nyambung teh diteruskan teh bak, uh, bakal manjang bari jeung teu nyambung dan tidak berujung ke, dengan kemaslahatan. Makanya kajian disurahkan. Sebab apa? Sebab yang kita cari dalam dakwah bukan pengakuan dan pujian sanjungan orang. Tapi kita hanya melaksanakan kewajiban. Walaupun seringkali pelaksanaan dari kewajiban dakwah menuai kecaman, kebencian, dan cemoohan orang-orang bodoh. Ya. Bagaimana yang harus kita lakukan kepada orang yang jahil seperti itu? Ya, pertama, kalau kita bisa menasihatinya, nasihati. Kedua, kalau tidak bisa menasihati mendakwahi dengan ilmu, karena dia itu nggak mampu memahami apa yang kita jelaskan, dakwahi dia dengan kemuliaan akhlak. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak tersentuh dengan penjelasan ayat dan hadis, tapi hatinya luluh dengan kemuliaan akhlak kita. Bersikap lemah lembut, ramah, baik kepada orang itu, memberikan bantuan-bantuan duniawi. Mungkin dengan itu dia luluh insya Allah. Yang tadinya benci menjadi senang, yang tadinya anti menjadi mendukung, yang tadinya dia itu apa namanya nguntup bahasa Sunda nama ke orang menjadi segen dan malu oleh kita. Bukan karena ilmu kita, tapi karena akhlak ya, eh, kemuliaan akhlak yang kita tunjukkan. Nah, nanti setelah itu baru uh, dia juga akan menilai sebenarnya dalam hatinya bahwa dia tidak berilmu dan kita memiliki ilmu yang layak untuk disegani. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya doakan agar Allah membukakan hidayah bagi orang itu ya. Nah, kalau umpamanya dia mengajak berdebat dan ternyata setelah kita cek nggak nyambung gitu ya. Dah orang bodoh mah tuh nggak bisa berhujah ya. Paling sekali berhujah tuh nyambung teh gitu tanya hmm, dalilnya bukan dalil Quran Sunnah tapi mungkin dalilnya dengan adat istiadat dengan warisan leluhur dengan ah segala macam ternyambung gitunya maka sudah berpalinglah dari orang-orang bodoh sekalipun akibatnya kita disurahkan di, di, disebut wah eleh debat gitu tanya. Nah, itu teralami oleh para ulama zaman dahulu. Begitu Pak Rashid ngamprah wallahu alam bishowab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya dan kita akan kembali angkat lewat telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di Cijarah Nami Rahmat. Ya, mangga Pak Rahmat. Ada tumaros ya Pak perkawis ya uh, keluar di tema. Ya. Perkawis saum Daud. Hmm. Nah, upami abdi saum misalkan Senin, Rebo, Jumat dina saminggu teh eta kalebet saum daud henteu gitu iya gitu kaduana iya abdi kantos umrohnya Pak Haji mm -hmm. jadi itu teh di Bayunan Masjidil Haram ketur utamina Madinah sasi Edina duhur mm -hmm. eta teh jama berjamaah teh teh nyambung gitu tah jalaran panas jantan ngumpul nate di lobi hotel gitu tah iya. di tengah-tengah kosong nah eta teh kalebetna Sate gitu dah tapi ninggal teh seueur gitu ta tiap lohor utama Iya iya iya. lowong gitu dah mohon kum hete kang karena darurat eta nabi iya, iya iya iya mungkin penjelasan hatur nuhun iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Pak Rahmat di Cijerah ke bahasa Sunda <laughs> tapi tesawios ngawalarna ke bahasa Indonesia nya margi iya edisi bahasa Indonesia ya ada dua pertanyaan dari Pak Rahmat di Cijrah Barakallahu Fik. Pertanyaan yang pertama. <laughs> saum Daud. Saum Daud. Saum ya, saum Daud adalah saum yang diselingi uh, sehari saum sehari tidak. Ya. Kalau umpamanya kita uh, cuma mampu dalam seminggu, Senin, Rebo, Jumat gitu ya. Nah, Terus e, minggunya enggak gitu ya, ahadnya enggak. Kalau enggaknya itu karena ada utur safar atau sakit atau kada ada utur syar'i yang lainnya, ya enggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi sampai Seninnya lagi. Tidak apa-apa ya. E, maka itu boleh dan tetap memperoleh pahala dari saum Daud karena apa? Karena ketika kita membiasakan sebuah amalan lalu suatu saat tidak bisa diamalkan karena ada utur syar'i, pahala dari amalan tersebut tetap Allah akan berikan. Walaupun kita tidak melaksanakannya karena ada utur, ya. Kalau umpamanya kita suatu saat Senin Senin kami Senin kami terus suatu saat ada sakit, ada safar, baik haji, umroh atau nyabak ke mana wae gitunya, akhirnya tidak bisa sama Senin Kamis, pahalanya tetap Allah berikan. Jadi seperti itu Pak Rahmat Allahu alam. Kedua, di Masjidil Haram kalau zuhur dan asar kan panas menterang-menterang tuh. Orang jarang ada yang sholat di areal Ka'bah karena di areal Ka'bah itu di areal tawaf tekayuhan jadi panas menterang ya. E, sehingga orang-orang tuh banyak yang sholatnya itu di belakang, di bawah e, bangunan bertingkatnya dan di sana iuh ya. E, Padahal padahal itu ketidaktahuan dan belum dicoba, belum dicoba ya. Pertama, pertama ini harus diketahui oleh para calon-calon jamaah haji dan umroh ya yang akan berangkat ke sana ya. Bahwa sholat di areal tawaf di dekat Ka'bah walaupun tengah hari dijamin tidak akan kepanasan. Kelihatan panasnya katingali nawe. Kelihatannya dari jauh itu seperti panas menterang. Padahal tidak Pertama, ketika ke sana, apalagi kalau kita pakai sorban, kayuhan gitu ya, tidak langsung kena matahari, itu nggak akan panas. Kedua, harus di, harus diingat, walaupun musim panas, sholat di areal Ka'bah merasa ada angin bertiup dan airnya sejuk, anginnya sejuk, sehingga enak ketika sholat gitu tanya di tengah panas hiliwir teh angin loh kok sejuk padahal di luar Ka'bah di luar masjid kalau angin nggak gelembung di musim panas uh ngahehab tapi anehnya di areal tawaf itu kok enggak kayak kedua gitu katilu si tehel atau marmer tempat sholat entah uh, ada sistem uh, pendingin tertentu di bawahnya atau karena jenis marmernya Walaupun katojo ku sinar matahari tapi tetap dingin. Tidak terasa panas. Kalau di kita gitu kan tembok atau tehel atau keramik walaupun warna putih terus katojo ku sinar matahari panas gitu ya dekat incak deh. Di sana di areal tawaf tidak, tetap dingin ya. Dinginnya eh, marmer yang kita injak itu menetralisir rasa panas karena uh, sinar matahari. Apalagi cuma sebentar. Ya. Karena imam juga kalau sholat duhur, sholat asar tidak berlama-lama di dalam bacaannya. Cuma sebentar. Dan setelah salam kita masih bisa kok wirid di sana sampai selesai tanpa harus eh, cepat-cepat uh, pergi ke tempat yang teduh enggak. Ya. Coba bagi calon jamaah haji dan umroh nanti begitu zuhur di sana lowong ke sana. Nah, orang yang tidak ke sana orang yang tidak sholat di area uh, eh, tawaf karena melihat dari jauh, aduh panas katinggalina mematak tutung. Nah itu karena apa? Karena dia belum mencoba. Kalau sudah mencoba, maka insya Allah apa yang dibayangkan itu tidak terjadi enak sejuk udaranya apalagi kalau di musim dingin bulan uh, eh, Desember uh, November Desember Januari Februari sampai Maret itu masih agak sejuk agak dingin gitu ya April ke atas mungkin sudah agak panas gitu apalagi Juni Juli nanti pak panasnya bukan main tapi coba sholat di areal tawaf itu ya insya Allah tidak akan kepanasan bahkan akan merasakan kesejukan yang tidak kita rasakan di tempat lain Bagaimana kalau orang tidak begitu apakah sah tidak? Tetap sah tetapi mafdul. Mafdul itu tidak afdol ya, tidak afdol. Maka dibolehkan dan tetap orang itu sah tetapi sekali lagi tidak afdol. Ini yang pertama. yang kedua, ya? kedua Oh iya, ya begitu Pak Rahmat Allahu alam bisawab. Silakan. atas, jawabannya. Ada penelpon terlalu lama kayaknya udah tutup Coba. Assalamualaikum, Salam. Halo. Oh, sudah tutup. Nah, silakan telepon lagi yang sudah masuk barusan ya. Iya. Nah. Assalamualaikum, Salam. Wanto, Pak Ustaz. Ah, Wanto di mana? Cijerah. Iya, silakan Pak Wanto. Pak Wanto, punten itu radionya dikecilin dulu ya, ada feedback. Iya, Pak Ustaz. Iya. Badan naraskin minaan hadis. Ida itu musolata fal alaikum bisakinati. Sama adroktum pasolu wama patakum, paatimu. Menurut maksud paatimu, Pak Ustaz. Iya. Uh, maksud paatimu teh kumaha upami misalkan orang saya nese kakantun dina awasan tahiyat misalkan kami imam atau salam Hmm. Sementara orang masih kena tengah-tengah tahiyat. Iya. Yeah. E, nah diteraskan sampai selesai. Mau ditamatkan atau napi miring salam salam imam gitu. Iya. Kita wae Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wanto ya di sejarah barakallahu fiik. Ya ada hadis fa idza uqimatish shalah fa alaikum bisakinah ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Kalau sudah dikomatkan salat, maka tetaplah kamu berjalan dengan tenang. Nah, jadi kalau umpama kita rada terlambatnya dari rumah lalu di tengah jalan tuh sudah terdengar komat Jangan lari, nggak boleh lari. Tong lompat. Tetap aja berjalan seperti biasa ya. Fama adraktum fasallu. Maka rokat yang kamu dapat ya. Berarti kamu sudah salat rakaat itu, sudah dapat rakaat itu dan wama fatakum ah, rakaat yang kamu tertinggal yang lembut faatimu maka sempurnakan. Artinya tambah ya. Kalau umpamanya kita masuk ke rakaat kedua, rakaat yang tidak dapat, berarti nanti rakaat pertama itu kita tambah setelah selesai imam salam ya. Nah, nah sekarang bagaimana kalau umpamanya pas kita masuk imam sedang tahiyat akhir. Lalu kita langsung takbir mengangkat kedua tangan langsung duduk tahiyat akhir sama dengan imam. Ya, tapi ingat takbir dulu takbiratul ihram itu rukun loh. Banyak orang yang tidak takbiratul ihram begitu uh, imam sudah tahiyat akhir langsung aja duduk tahiyat akhir tanpa takbiratul ihram itu tidak sah. Karena takbiratul ihram itu rukun salat, ya. Jadi takbir dulu takbiratul ihram Allahu akbar lalu langsung duduk. Ya, langsung duduk apa? Tahiyat akhir bersama imam. Kalau begitu kita baru asyhadu alla ilaha illallah imam sudah salam, kita sempurnakan dulu sampai akhir dari tahiyat akhir tersebut. Setelah itu baru berdiri lagi dan kita lanjutkan salat uh, sesuai dengan jumlah rokaat sholat tersebut. Kalau itu sholat maghrib ya tiga rokaat, kalau isya ya empat gitu ya. Nah, begitu Pak Wanto, wallahu alam bisawab. Iya, silakan lagi. Ya, cepat-cepat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Pak. Ya, nyuwunkan penjelasan. Dari siapa di mana? Ya, oh dengan Hidayat di Babakan Jeruk. Iya, Hidayat Babakan Jeruk. Di mana Babakan Jeruk teh? Di Sukagali, di Pasir. Oh, Pasir. Ya, silakan. Di Bandung mau uh, lanjutan dari cerita tadi, apakah Malik atau Syafi'i yang ditanya mengenai apa tadi uh, dialog dengan imam yang ditegur ada karena ada kesalahan mengenai hmm. apa, terus ditanya mengenai apa namanya disuruh maharaz alif. Yeah. Tetapi jawaban imam itu malah membaca alif, alif, hmm. dan lain sebagainya hmm. alif, alif, sebetulnya itu menjadi uh, yang tadi ditangkap seolah-olah bukan seolah-olah memang itu salah jawabannya. Iya. Nah, yang anular saja jawabannya kadang aku kumaha Ustaz. <laughs> Soalnya uh, awam nih tahu. Oke. Okay. Nu abdi hartoskeun eh, mahruz tadi memang yang harus dibaca alif keluar dari apa tadi hmm. uh, kalau alif harus keluar melapas dari mana udara dari mana. Iya iya iya. Hmm. Atur nuhun. Dari iya. radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tadi teh Fahidayat. Fahidayat di Sukagali ya. Babakan jeruk barakallahu fik. Iya. Bukan Imam Malik, Ibnu Malik. Uh, zamannya berbeda ya. Ibnu Malik penyusun kitab Alfiyah, Sunan Ibnu Malik. Uh, Ibnu Muhammad Ibnu Malik ya. Uh, apa pertanyaan eh, ya uh, tadi pertanyaannya apa uh, makhraj huruf alif ya uh, dan dijawab oleh orang itu dengan jawaban yang salah ternyambung antara pertanyaan dengan jawaban terus jawaban yang benar bagaimana ah para pendengar radio Roja Bandung yang Allah muliakan ya eh, saya terus terang tidak menguasai dan jangan ditanya tentang beberapa hal kalau ditanya tidak akan saya jawab karena tidak tahu Pertama masalah waris, ya. E, karena harus dibuka-buka dulu kecuali kalau sebelumnya ditanyakan saya buka-buka dulu kitab saya nanya-nanya dulu bisa Insya Allah tapi kalau nggak dadak tidak akan bisa kedua masalah kiroat ya karena masalah kiroat termasuk makhrajul huruf termasuk tajwid ya saya terus terang dari kecil belajar tajwid dan makhraj tapi bukan kepada ahlinya dan ketika bacaan saya, saya kan jadi imam di masjid ini. Kalau ada anak saya, itu suka di, di, diprotes, di, dikoreksi. Abi tadi salah mengucapkan huruf anu teh nafasnya bukan dari ini, gitu ya. Nah, karena anak saya itu Haidar, Haidar itu pertama dia hafid, sudah hafal Al-Qur'an sejak usia sejak SMA kelas 3. Yang kedua, dia sudah punya sanad untuk kiraatul hafiz. Sanad itu apa? Semacam ijazah dari qari yang berhak memberi ijazah seperti itu dan dia sudah menguasai tentang makhrajul huruf dan apa namanya eh, tajwid secara benar sehingga pelafalan huruf-huruf itu dari nafasnya dari mana itu tahu dan ketika ada orang yang mengucapkan walaupun dia tidak melihat mulutnya tapi dengan suara yang keluar dia tahu ini salah apa benar dan <laughs> saya sering dikoreksi <laughs> bahwa itu salah ya nah terus apa belajar dan nanya kalau saya enggak istri saya yang banyak nanya ke anak-anak saya yang dua ini ternyata mengucapkan huruf alif dari mana nafas aja itu tidak bisa sekali <laughs> dua kali puluhan kali baru dibenarkan saya juga pernah duduk di majlis kiroah di Masjid Nabawi antara ba'da apa namanya ba'da maghrib sampai isya wah ini ada kiroah saya duduk di sana nah Ketika dis, di, disuruh untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru a aja sudah salah, ditegur. La khata ya akhi. A'in martan ukhra. Ah, itu salah ya akhi. Coba ulang sekali lagi. Ah, ah salah lagi. Baru a baru auzubillah itu belum belum a'udzu gitu ya. Baru a saja. Oh, ternyata begitu. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan kiroah, saya nggak akan jawab karena terus terang saya tidak tahu dan belum belajar secara benar. Nah, ada anak saya pulang ke sini nah, baru nanti uh, ingin ah, belajar kiroat uh, mungkin akan kita sediakan gitu ya tajwid dan makhraj uh, di sini kalau anak saya ada waktu luang di sini insyaallah jadi begitu Pak <laughs> siapa tadi Pak Hidayat Pak punten pisannya uh, saya terus terang tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena belum belajar secara spesial kepada qari gitu ya wallahu alam bisawab Iya, syukron Ustaz atas jawabannya dan kita akan angkat kembali satu penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, kumaha damang? <laughs> Nah, Ustaz. Alhamdulillah, songsun apa dudung damang? Alhamdulillah, Ustaz, di mana bisa hatisan. Iya, Alhamdulillah. Aduh, dari baik nama aja salabat ya, Kak. Salabat itu sana, ya. <laughs> Mangga. Alhamdulillah, Ustaz, salabat. Mangga, mangga. Ustaz, pada yang sekarang itu bayun perkawin sholat atahiyatul masjid ya, Ustaz. Hmm. Tak kumaha upami imam nuju khutbah. tanamnya lebat. naya langsung sholat atau tapi kena hukum imam tak tahu saya kalau nggak Kata yang kedua, saat kumaha upami hmm. oh, menuju salat biasa saya salat Jumat ya mah. Hmm. Nah kalau saya itu adang deh. Semohon. Sebab ke masjid, nah, iya. saya nggak ke langsung salat apa ya di masjid, atau nanti ke dalam ada ah, iya. adang lah ya, gitu. Mohon. Nah itu anu kan bajet. Tos saya dua tuh pada dudungnya, anu, ser yang ngantri. <laughs> Mohon. Tapi nanti ada kalau Mangga, insya ah, Allah. Kursi menuhun karena penampilan Wassalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Dudung. Duh semangat wae Pak Dudung ya. Kahiji eh pertama bagaimana kalau kita masuk waktu sholat Jumat ke masjid di saat imam sedang khutbah apakah langsung duduk atau tahiyatul masjid? Pernah kejadian seorang sahabat masuk ke masjid ketika Nabi SAW khutbah langsung duduk. Lalu kata Nabi uh, naon ditegur hal solat. nah apakah kamu sudah solat? Orang itu menjawab belum. Kum fasolli rokatnya. Berdiri lagi kamu dan solatlah kamu dua rokat. ya. Nah, ini menunjukkan disyariatkan orang yang masuk ke dalam masjid walaupun imam sedang khutbah Sholat terlebih dahulu dua rakaat sholat tahiyatul masjid Berdasarkan perintah Nabi Wasallam kepada sahabat tadi Kedua, hadis ini pun menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid tidak gugur hanya karena orang itu sudah duduk Buktinya orang itu tadi sudah duduk Lalu oleh Nabi selesai disuruh berdiri dan disuruh untuk sholat dua rakaat dan itu sholat tahiyatul masjid yang menunjukkan bahwa tahiyatul masjid tidak gugur atau tidak hilang hanya karena orang itu sudah duduk. Ketiga, hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya seorang makmum berbicara ketika khutbah asal dengan imam. Dengan imamnya boleh, ya. Yang tidak boleh adalah berbicara dengan sesama makmum. Dan ini didalili oleh banyak eh, keterangan diantaranya ketika dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah dan waktu itu paceklik yang panjang datang orang Arab baru ya Rasulullah ini paceklik panjang eh, keluarga kami kelaparan binatang kami mati coba doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu langsung di tengah-tengah khutbah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendoakan dan turunlah hujan seketika itu juga ya. Nah itulah jawaban pertama Pak Dudung. Jadi sholat tahiyatul masjid dulu walaupun imam sedang khutbah. Kedua, Kemarin sudah dijelaskan kalau masuk ke dalam masjid ketika Jumatan sedang uh, azan ya, maka langsung sholat tahiyatul masjid jangan menunggu apa? Jangan menunggu selesainya azan. Sekarang bagaimana kalau azannya bukan azan Jumat? Azan uh, maghrib, isya, zuhur, asar, subuh gitu ya masuk ke masjid dalam keadaan azan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dengar dulu azan dan jawab. Karena apa? Karena pertama menjawab azan disyariatkan. Kedua, setelah azan kita tidak punya kewajiban apapun. Jadi menjawab azan kita lakukan dan dapat pahala. Terus setelah itu sholat tahiyatul masjid setelah itu pun tidak menjadi penghalang bagi apapun Ya, kalau waktu Jumat kan setelah adzan kita harus mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Tapi karena setelah itu bukan Jumatan, ya, setelah adzan tidak ada kewajiban apapun. Jadi nanti tahiyatul masjid bisa, menjawab adzan juga bisa. Oleh karena itu kalau kita masuk ke dalam masjid Eh, dan bukan pada waktu Jumatan kemudian azan sedang dikumandangkan maka menunggu azan dulu jawab azan berdoa setelah azan setelah itu tahiyatul masjid begitu Pak Dudung wallahu alam bisawab mengadai iya, iya syukran Ustaz atas jawabannya saya pikir uh, kita bacakan lagi dari SMS <laughs> ya SMS dulu Ustaz lah iya sok kasihan juga <laughs> dari Oki Kurnia Alam Assalamualaikum sebagai orang yang minim yang minim ilmu, Ana tidak pernah menggurui teman, kerabat, dan lain-lain. Walaupun Ana melihat ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ana diam saja. Tapi kalau ada protes terhadap apa-apa yang saya lakukan, misalnya berjenggot, baru saya buka kamus, Google, dan menginfokan dalil-dalil yang terkait seraya berkata, ini bukan kata saya, tapi perintah atau larangan dari Al-Quran atau hadis. Baca sendiri kitab-kitabnya. Apakah itu cukup? pada saat ini katanya. Ya, Oki barakallahu fik. Kalau umpamanya ada orang lain yang berbuat salah, kita berkewajiban menegur. Tawasobil haq, tawasobis sabr. Saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran dan itu wajib ya. Kemudian Ad-dinun adinun ad-dinun nasihah. ad nasiha. Agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Tiga kali Nabi SAW menjelaskan hal itu ya. Jadi tegur bila teguran itu maslahat. Fadakir, uh, eh, fadzakir fa mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Jadi kalau orang lain salah, keliru, luruskan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan uh, argum eh, dengan uh, cara yang ilmiah lembut tidak mengandung celaan tidak mengandung uh, apa namanya emosi dan seterusnya ya tapi dengan kelemah lembutan kalau umpah sudah dilakukan ternyata dia tidak menerima bahkan berakibat buruk gitu ya. Orang itu takabur tidak mau menerima kebenaran gitu ya. Malah tersinggung bukannya sadar malu dan tobat maka kalau teguran melahirkan mawarat maka diam lebih baik daripada menegur karena apa karena maksud dari menegur adalah demi terhindarnya kemadaratan atas diri orang itu ya agar tidak terus-menerus dalam dosa dan kesalahan tapi dengan menegur tambah madarat yang lebih besar ya berarti hindarkan Amar ma'ruf nahi mungkar kalau dilakukan bisa melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka diam lebih baik daripada menegur. Sebagaimana apa yang diceritakan al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau sedang berjalan dengan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ketika mereka berpapasan dengan tentara Tartar yang sedang mabuk di tengah jalan, kata Imam Ibnu Qayyim Wahai uh, imam, ya syekh, apakah kita tidak tegur orang itu? Kata Ibn Taimiyah bagaimana? Jangan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Ya. Karena kalau mereka sadar, mereka lebih dari mabuk, mereka membunuh, merampok, memperkosa para wanita gitu. Dan ketika mereka mabuk, mereka istirahat dari dosa yang lebih besar. Makanya biarkan aja. Ya. Ini menunjukkan Amar ma'ruf nahi munkar Kalau itu dilakukan bisa menimbulkan eh, kemungkaran yang lebih besar Maka mendiamkannya lebih baik Nah kecuali kalau umpamanya kita yakini dengan teguran kita orang itu bisa menerima minimal tahulah gitu ya sehingga malu untuk berbuat itu lagi di hadapan kita ya silakan lakukan gitu ya. Sebaliknya kalau umpah kita menampakkan kebenaran seperti umpamanya berjenggot ya kemudian celana ngatung gitu untuk laki-laki terus istri kita bercadar atau menutup aurat dengan jilbab yang besar terus mereka menegur mereka berani menegur sebuah amalan yang benar yang kita lakukan. Mereka berani, kenapa kita nggak nggak berani menegur kesalahan mereka gitu ya? Nah, padahal mereka yakin kalau kita ditegur ya, kita pasti akan berhujah, berargumentasi karena kita pasti benar gitu menurut kita, ya. Dan dia sudah tahu pasti kita akan membantah, ya. Maka kenapa kita tidak berani menegur dia ketika salah? Nah, kalau kita bisa menjelaskan lisan, jelaskan jenggot itu begini, ya. Kemudian ini begini, ini begitu, begitu gitu ya. Kalau kita tidak mampu, boleh uh, uh, tanya ke Syekh Google, <laughs> shoot gitu ya, ada tulisan di print, terus print out, print, print outnya di, di, diberikan nih, baca tentang masalah jenggot nih. Ini bukan kata saya, ini hadis Nabi Sallam beserta penjelasan sahabat dan para ulama gitu ya. Dan saya mengamalkan ini. Nah sekarang anda kenapa tidak berjenggot? Kenapa jenggotnya ada tapi dikurut? Menurut hadis ini dosa. Menurut para ulama ini berdasarkan hadis tadi ini dosa gitu ya. Dan hadis ini difahami oleh ahlinya bukan menurut akal saya gitu ya. Nih celana yang ngatung ini hadisnya dan ini penjelasan para ulama tentang hadis itu bukan kata otak saya gitu ya. Nah kalau oh menurut saya mah itu sih sah sah saja. Itu menurut anda dan anda bukan ulama gitu ya. Menurut hadis dan ulama begini. Saya ikut hadis hadis dan ulama bukan menurut otak anda gitu ya. Nah, dan Anda yang tidak faham tentang bahasa Arab, tentang syariat, lalu beristihad, salahnya dua kali loh. Beristihadnya salah, lalu kesimpulan dari istihadnya juga keliru dua kali dosanya gitu. Nah, nih sadar, nih ayatnya, nih hadis nih penjelasan ulamanya. Ya, itu bagus. Ya, ilmunya sampai ke dia tanpa menimbulkan maldarat. Ya, begitu. Oke, wallahu alam bisawab. Iya, syukur Terakhir nih, jawabannya delapan ya. Iya. Uh, nah, penelpon. Sok. Nah, tadi kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, ya, hari... dari Antapani. Siapa, Bu? Bu Nia Antapani. Oh, Ibu Nia Antapani. Mangga, Ibu. Uh, tadi uh, Ustaz sudah menjelaskan bahwa ada apa uh, uh, dina ngapalkeun teh cenah gampang Hese apal gampang poho. Apal gampang hilap. Iya. Yeah. lagi dosa-dosa uh, eh, kemaksiatan orangnya. Iya. Yeah. Nah, sering kan ayah nama pamikiran ngumpul sama ibu-ibu ah aduh mas kita ngapain atau <laughs> salat nah nah nah faktor umur itu berpengaruh kan pun sakit itu iya iya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik Ibu Nia di Antapani. Iya. Betul tidak bisa dipungkiri faktor umur, faktor U itu ber, ber, berpengaruh kepada kualitas hafalan uh, dan otak kita ya. Cuma ada cumanya. Itu bisa terbantu oleh ketakwaan, kesolehan. Betapa banyaknya para sahabat dahulu yang masuk Islam ketika usianya 60 atau 70 tahun. Tapi mereka tetap belajar dan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW dan itu tidak tidak terhalang, tetap hafalannya kuat. Ya, salah satu di antara cara untuk e, mempertahankan mempertahankan daya hafal kita terhadap apapun terhadap apapun itu adalah e, menjauhi kemaksiatan dan e, eh, takarub kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak menghafalkan Quran dan hadis ya maka kita dapati para ulama ya uh, dulu dulu saya pernah berguru kepada seorang ustadz kondang di Bandung Bahkan disebut ahli hadisnya di Bandung saat itu. Beliau sudah meninggal rahimahullah Bapak Ustaz Iping Zainal Abidin rahimahullah. Anaknya itu sahabat saya. Saya suka nginep di sana dan ba'da isya, ba'da dari ba'da, ba'da maghrib belajar, ba'da subuh juga belajar. Itu beliau itu pelupa untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan ilmu Masya Allah tidak. Ya, betapa seringnya beliau mencari mana kacamata saya. Semuanya sibuk, ternyata kacamatanya ada di sakunya. Dan ketika beliau sudah temukan, ah, sakunya kemudian pakai terus beliau menulis lagi orang-orang belum tahu <laughs> Sugante belum belum cacan pendak gitu terus masih terus terus uh, sibuk milari setelah setengah jam teh ah, ya abah nggus kapang kapanggi yuk <laughs> padahal dari tadi gitu tanya untuk urusan dunia Ya, kadang lupa, gitu ya. Tapi ketika beliau menjelaskan hadis, ayat, itu tidak lupa. Ketika menjelaskan rawi oh rawi ini begini begini begini begini, itu tidak lupa untuk ilmu. Nah, kedua ada sekarang yang lebih tua lagi, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Ambad Hafizahullah Ta'ala Usianya di atas 90 tahun Dan sudah tidak bisa melihat Tapi masih mengajar di Masjid Nabawi Beliau adalah ayahanda dari uh, Syekh Abdul Razak uh, Yang kemarin kesini ya di Istiqlal Syekh Abdul Razak baru pulang kemarin dari Indonesia Dan tablik akbar di beberapa kota besar Termasuk di Istiqlal Dan yang hadir mencapai 150 ribu orang Nah uh, Itu ayahandanya Syekh Abdul Musin Abad sebagai ahli hadis yang masih tersisa sekarang. Udah 90 tahun lebih, 92 anak kira-kira. Eh, ketika eh, seorang muridnya di Masjid Nabawi disuruh untuk membacakan kitab yang sedang dibahas. Saya kalau ke sana umroh atau haji itu selalu duduk di sana di majlis beliau di antara ba'da maghrib sampai isya. Ketika si murid membacakan sebuah hadis haddatsana fulan. Ah, langsung Syekh Abdul eh, Syekh Abdul Muhsin itu menjelaskan dulu siapa fulan ini. Fulan ini fulan bin fulan bin fulan hidup pada -a tahun sekian meninggal pada tahun sekian. Guru-gurunya anu anu anu anu anu dan beliau disikotkan oh, udah istamir Terus lanjutkan. Uh, haddatsana fulan. Oh, ha, uh, telah menceritakan kepada kami fulan. Disebut si fulan itu begini-begini. Oh, hafal. Jalur periwetan, sanad hadis, ya, baik sanad Imam Bukhari, sanad Imam Muslim, sanad kutubut tisah itu beliau hafal. Begitu nama seorang rawi disebut pasti uh, disebut biografi dari rawi ini dan uh, komentar para ulama tentang rawi itu dan pasti hafal rawi ke bawahnya itu siapa sampai kepada mudawin hadis. Itu disebutkan. Itu tidak lupa walaupun usianya sudah sangat tua. Sekarang jarang ada orang yang 90 tahun. Kalau tahu ada terus pikun gitu tanya, eh beliau subhanallah bukan hanya bukan bukan pikun tapi tajam, masih tajam ingatannya tentang rawi-rawi hadis yang terdapat dalam kutubut tis'ah serta jalur periwayatannya. Nah, makanya tidaklah heran apabila melahirkan anak sekualitas Syekh Abdul Razak dan anak dari Abdul Razak juga SD gitu ya Masya Allah akhlaknya, hafalannya luar biasa ya Seolah-olah itu hanya ada di dunia fantasi eh, Di dunia <laughs> fantasi, di apa? Di alam khayalan ada anak itu Ada manusia seperti itu Tapi realitanya ya ada Ya, orang yang hafal kutubut tisah dengan sanadnya itu menurut kita mustahilnya. Kita mah atau satu dua hadis oke lupa lagi lupa lagi. Ya ada beda atau hari kita mah banyak bergelimang dalam kemaksiatan, kelalaian dan kehidupan dunia. Hari mereka-mereka mah ulu kutekna teh dina kitab we, di perpustakaan we gitu ya. Tidak pernah keluar dari lingkungan ilmu baik belajar ataupun mengajar. Makanya barokah semua ilmunya itu barokah. Jadi ya faktor U berpengaruh tetapi itu bisa dieliminir oleh apa? Oleh ketakwaan, oleh ibadah, oleh hafalan terhadap Quran dan sunnah, oleh menjauhi kemaksiatan. Jadi begitu ibu Nia walaupun sudah tua jangan menjadi penghalang untuk belajar. Eta mah alasan umar rasul ah ibu mah atau sepuh lah hese apal naoge. Ah hese itu jangankan untuk yang sepuh untuk anak muda coba tanya ke guru-guru TK, TPA, ke guru-guru SD. Awal mengajar anak me mengajar huruf A, huruf B saja susah. Nah bukan main gitunya. Awal karena baru. Tapi setelah dilekenan berhari-hari, oh lama-lama ngerti juga, faham juga. Ya. Itu terjadi bukan hanya pada diri orang tua, juga pada anak-anak dan pada remaja atau setiap eh, tingkatan usia. Awal pasti susah, tapi setelah dilekenan pasti akan bisa. Nah ibu tadi juga begitu, jangan berlindung di balik usia ah ibu mata sepuh, hese apal nage. Bukan karena faktor sepuhna, tapi karena faktor awalnya. Awalnya segala sesuatu susah, tapi setelah dilekenan insya Allah lama-lama bisa hafal dan mengerti dengan pengertian yang sangat bagus. Begitu ya ibu Nia, uh, ini punten kepada yang menelpon sekarang waktunya sudah habis cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita jam 10 ada kajian di Baltos. Siapa yang hadir silakan. Ada nanti asar juga ada lagi di Selasau ya. Sekian. Subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu hamdulillahi Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.